Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaa. amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah, ini setorannya besok aja. Yarwihi 'adlun dhabitun 'an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Masih seputar syarat daripada hadis sahih. Yaitu hadis sahih itu hadis yang diriwayatkan oleh orang seorang perawi yang apa? memiliki sifat adalah dan juga memiliki apa? Na barakallahu fikum nam dhabtu at-tam Adab dabtu atam Hafalan yang sangat kuat dan sempurna. Paham ya? Seperti itu. Itu termasuk syaratnya. Mu'tamadun fi dabtihi wa naqlihi. Bisa jadikan sandaran kekuatan hafalannya dan penukilannya. Jadi kalau dia nukilkan misalkan haddatsana Muhammad ketika dia menyampaikan yaitu ketika ada tahammul mengambil ada menyampaikan itu harus haddatsana Muhammad. Jangan haddatsana Mahmud. Sudah keliru ngambilnya Muhammad, dia nyampaikannya Mahmud. Paham ya? Hati-hati kalau fikum na'am. Contohnya dia ketika ngambil anna rajulan, tapi ternyata ketika nyampaikan anna imra'atan dia nyampaikannya. Hafalannya kuat enggak berarti? Itu nanti masuk dalam bawahnya lagi nanti. Kita lihat. Qala Syekh Muhammad bin Shalih utsaimin rahimahullahu taala, qauluhu yarwihi adlun yakni annahu la budda an yakuna rawi adlan. Maksudnya hadis itu sahih harus perawinya itu apa adlan. Apa itu adlan? memiliki sifat apa? Al-adalah. Wa hadha huwa syart rabi' min syuruti sihatil hadis. Ini adalah syarat yang keempat dari syarat-syarat hadis itu dikatakan apa? Sahih. Syarat yang pertama ayyakuna sanadu muttasilan. Syarat yang kedua, syarat pertama tadi apa? Hendaknya syaratnya bersambung. Syarat yang kedua ayyakuna al-hadisu khalian minasy syudzud. Eh? hendaknya hadisnya itu kosong dari apa? keganjilan. Paham ya? Nah, yang ketiga, ayyakunal haditsu khalian minal illah al-qadihah. Hendaknya hadisnya itu apa? Kosong dari penyakit yang bisa merusak. Itu yang ketiga. Yang keempat, ayyakunar rawi mausufan bil adalah. Mausufan bil adl. Mausufan bil adalah maksudnya. Apa maksudnya ya? Al-adl ini maksudnya adalah nah barakallahu fikum yang dia memiliki sifat adalah mustaqimus sirah. Kita lihat maknanya. Wal adlu fil asl dan adil itu pada asalnya maknanya huwal istiqamah. Istiqamah yang lurus, kan itu. Naam. Idza kana at-tariqu mustaqiman laysa fihi laysa fihi iwad laysa fihi iwijajun atau iwad iwijaja iwijajun ya nah barakallahu fikum yaitu adil itu pada asalnya makna istiqamah lurus apabila jalan itu lurus tidak ada di situ apa kebengkokan Paham ya? Antum tahu bengkok enggak Abdullah? Nah, ini lurus, mustaqimah. Paham ya? istiqamah mustaqimah. Nah, mustaqim, jalannya lurus. Yuqal hada tariqu adlin. Hadha tariqun adlun. Paham ya? Ini adalah jalan yang lurus, ay mustaqimun. Paham belum? Paham? Eh, wa na'am istara bahasa seperti itu. Wa mithlu al-'asa al-mustaqimah. Contohnya al-'asa al-mustaqimah. Apa 'asa? Tongkat al-'asa liman 'asa. Paham ya? Tongkat itu bagi orang yang bermaksiat. Al-asa liman asa. Nah, dulu pernah sebutkan itu ya. Al-asa liman asa. Artinya apa di sini? Al-asa al-mustaqimah tongkat yang lurus yuqalu laha adlatun. Al-asa adlatun. Nah, lurus. Hada huwal asal Inilah makna asalnya. nahu 'inda ahli ilm, perhatikan baik-baik ini ya. Akan tetapi makna adl itu menurut ahli ilm huwa wasfun fi syakhsi yaqtadi al-istiqamah. Adlun itu adalah sifat yang ada pada seseorang, sifat yang ada pada seseorang yaqtadi istiqamah yang mengharuskan dia istiqamah lurus. Sudah kita lewati dulu kan apa? Hal adalah mustaqimus sirah. Orang yang jalan hidupnya apa? Lurus. Paham ya? Naam. Walaya walayuqalu yuqalu fir rawi annahu mustaqimus sirah illa dan seorang perawi tidak dikatakan dia jalan hidupnya lurus illa idza kana Naam illa idza kana mustanibun 'alal mustanibun 'anil kaba'ir walam wa walam yakun musirran 'ala saghair. Artinya apa? Bahwasannya yang namanya seorang perawi dikatakan memiliki sifat adalah itu mustaqim surah jalan hidupnya lurus itu kalau dia tidak apa? Kalau dia senantiasa menjauhkan diri dari dosa-dosa besar dan tidak terus-menerus di atas dosa kecil. Itu ingat-ingat ya, ingat-ingat. Karena apa? Karena nam ada yang mendefinisikan sifat adalah itu yang nggak pernah berbuat dosa sama sekali. Benar atau enggak? Eh? Orang yang nggak pernah berbuat dosa sama sekali itu dikatakan memiliki sifat adalah, benar nggak? Definisinya itu fi kalam. Ada kritikannya. Kenapa? Karena nggak ada orang yang maksum. Ya nggak ada nggak? Selain para nabi dan rasul nggak ada yang maksum. Oleh karena itu kalau mendefinisikan adalah itu harus orang yang tidak pernah berbuat dosa, itu nggak ada satupun yang selamat. Tapi ini tadi yang jalan hidupnya apa nih? Lurus. Eh? Orang yang jalan hidupnya lurus. Nah, barakallahu fikum. Naam yastanib 'anil kaba'ir wal musir 'ala shagha'ir. Menjauhkan diri dari dosa-dosa besar dan tidak terus-menerus di atas dosa dosa kecil. Berikutnya Kata beliau, yaqtadil istiqamah fid din wal muru'ah, yaitu sifat yang ada pada seorang yang mengharuskan dia apa? lurus istiqomah dalam agamanya dan muru'ah harga dirinya kehormatannya. Jadi kalau seorang perawi itu terkenal dia gak menjaga muru'ah, gak menjaga harga dirinya, gak menjaga kewibawaannya, itu terkadang apa? gak terima hadisnya. Paham ya? Dia seorang muhaddis. Dia seorang perawi yang menyampaikan hadis, tapi setiap harinya dia apa? teman duduknya para penjudi misalkan. Itu bisa menghilangkan apa? Muruahnya, menghilangkan harga dirinya. Bahkan sebagian mereka ada yang menyebutkan na barakallahu fikum, nah seorang perawi yang semula dia bisa dikatakan sikoh, terpercaya. Nah, kemudian dia memiliki sifat adalah tapi kok nggak bisa menjaga muruahnya ini. Muruah itu harga dirinya, kehormatannya. Mungkin dengan cara dia mungkin banyak bercanda, atau mungkin dia minum sambil berdiri di jalan misalkan, paham ya? Naam barakallahu fikum atau makan sambil berdiri, sambil berjalan misalkan itu bisa menghilangkan muru'ah, muru'ah. Paham ya? Bisa menghilangi, bisa menghilangkan apa? Muru'ah. Nah, itu jangan sampai. Nah, fastiqamatur fastiqamatur rajuli fi dinihi wa muru'atihi tusamma adalatan. Maka lurusnya, istiqamahnya, kontinunya seseorang di dalam agamanya dan juga muruahnya masih istiqamah itu lurus ya lurus agamanya lurus harga diri dan kehormatannya itu sama adalah dan dinamakan dan adalah maaf ya tapi definisi yang paling bagus yang ana sebutkan tadi itu kalau antum mau menghafal yang tadi itu mustaqim sirah yang jalan hidupnya lurus bihaitsu annahu nam barakallahu fikum yastanib 'anil kaba'ir walam yusir al saghair paham ya nam barakallahu fikum yaitu dia senantiasa menghindarkan diri, menjauhkan diri dari dosa-dosa hmm. besar dan tidak terus-menerus di atas dosa-dosa kecil. Nah, barakallahu fiikum. Insyaallah taala yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang mengenai khobar yang dibawa oleh orang fasik. Nasallahu alaihi wasallam. rabbil alamin.